سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لام را Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Ya dan mereka berkata, Wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kamilah yang memeliharanya. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون Dan kalaulah kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit. Lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Tentulah mereka berkata, Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya. وحفظناها من كل شيطان رجيم Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kami khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman, dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu, dan kamu bukanlah yang menyimpannya. Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, dia maha bijaksana, maha mengetahui. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami pun telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Illa iblis aba an Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu. Qala ya iblis ma Allah berfirman, Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Qala lam li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min Iblis berkata, Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون Iblis berkata, Ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan. قال فإنك من المنظرين Allah berfirman, Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan. Sampai hari yang telah ditentukan. Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya. Laha sab'atu abwabin babin minhum juz'un maqsum. Jahanam itu mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka. Innal muttaqina fi jannatin Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Nabbi ibadi anni ghafurur rahim kabarkanlah Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Malaikat-malaikat itu berkata, Janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون Ibrahim berkata, Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?" Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa. Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya. فلما جاء آل لوط المرسلون Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut, قال إنكم قوم منكرون Lut berkata, Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal. Malaikat-malaikat berkata, Sebenarnya kami ini datang kepadamu, membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. وجاء أهل المدينة يستبشرون Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون Lut berkata, Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين Lut berkata, Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون Allah berfirman, Demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. فأخذتهم الصيحة مشرقين Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل Dan kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. إن في ذلك لآيات للمتوسمين Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. إن ربك هو الخلاق العليم Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. وقل إني أنا النذير المبين Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. كما أنزلنا على المقتسمين Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah. Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya. Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok olokkanmu Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.